Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. para ulama yang saya muliakan Pak Mustar dari PBNU yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu segenap pemirsa One di seluruh tanah air yang saya cintai kita fatihah dulu ya khusus buat Al-Mafurlah di Haji Abdurrahman Wahid mudah-mudahan beliau diterima segala kebaikannya diampuni segala dosa dan kesalahannya dan kita dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau ini. wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bapak, Ibu, dan pemirsa Kepulauan yang saya hormati, banyak kebaikan-kebaikan, jasa dan perjuangan yang telah diwariskan oleh guru bangsa Gus kepada kita semua. Mulai dari berjuang menegakkan demokrasi sampai kepada menerjemahkan apa yang menjadi tema pengajian kita kali ini Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dalam berjuang menegakkan demokrasi, beliau bersama teman-teman membangun forum forum demokrasi. Sebuah lembaga bukan hanya bisa harus kita lihat dari ide yang diusungnya, tetapi juga situasi pada saat itu dibangun. Kalau orang kayak saya teriak-teriak berantas korupsi, jangan korupsi, itu tidak istimewa. Karena saya tidak punya kesempatan untuk korupsi. Kalau sekarang orang teriak-teriak demokrasi, memang istrinya sudah menunjang. Tapi pada saat beliau almarhumlah membangun forum demokrasi, suasana sangat otoriter punya keberanian moral, punya nyali. Konsep saja bagus kalau nggak punya nyali kan percuma juga. Punya nyali. Ketika beliau jadi presiden, demokrasi terus dikembangkan. Beliau lah yang menghapus dulu fungsi TNI. Beliau melakukan desakralisasi terhadap lembaga kepresidenan bahkan terhadap istana negara. Presiden adalah sosok yang bisa dijangkau oleh rakyat mana saja. Istana negara bisa dimasuki oleh sosok yang mana saja, mulai berjas berdasi sampai sarungan tekrekan. Dari urusan tetek sampai urusan bengek. Kehebatan istana negara itu bukan karena dipagar pagar tinggi biayanya 20 miliar, bukan. Bukan. Tapi karena dia aspirasi, dia menampung, dia mau menjadi lembaga yang mewakili kepentingan rakyat banyak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jasa beliau dalam mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin juga dahsyat. Baik, ini kan menjelang bulan Maulid. Buat kita idola kita tidak lain baginda Rasul. Jadi ya, apa? Baginda Rasul. Kenapa baginda Rasul kok dijadikan model oleh Allah itu kenapa? Ada dua hal. Pertama karena beliau manusia seperti kita nih, utuh manusia. Ini menyangkut predisposition. Kalau ayam disuruh nyontoh kucing, yang nyuruh nyontoh nggak punya pikiran deh. Predispositionnya nggak sama ayam kok suruh nyontoh kucing. Ayam ya nyontohnya ayam, manusia nyontohnya manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh malaikat sulit dong. Gimana nyontohnya malaikat? Minum enggak, makan enggak, sama dia juga open, sama perempuan budak. Susah kan ya Malaikat itu makhluk yang secara instinktif diciptakan untuk eh, kalau manusia disuruh nyontoh manusia itu perintah masuk akal. Rasulullah manusia utuh seperti kita. Kalau manusia diminta mencontoh manusia itu perintah masuk akal. Cuma walaupun manusia, beliau itu basarun la basari. Manusia memang, tapi tidak ya seperti manusia pada umumnya. Di situ letak Contoh, kita ini manusia, kita tidur. Rasulullah manusia, beliau juga tidur. Tidurnya Rasul tidur mata doang. Hatinya tidak pernah tidur, eh, itu berbeda ya. Tidur kita, tidur kebelak jangan sudah tidur total, Rasul tidur mata, hasilnya nggak pernah tidur. Basarin la cerita. Kita manusia, kita berlugah. Rasul manusia, dia juga berlugah. Lugah Rasul Oga. Lugah Rasul di Goa Sur Sayyidina Abu Bakar turun duluan bersihin gua. Sebentar ya Rasul, saya bersihin. Kalau kalau ada binatang berbisa, silakan. Turun Sayyidina Abu Bakar bersihin gua. Itu tangannya digigit sama bising. Sakit, lebat, bengkak. Kalau jengking Arab. Ya memang di Arab kejadian ini. Sudah dengerin masih kenapa Di tangan saja ngomong beliau. Sudah, Ya Rasul silakan turun. Lama-lama di bawah kelihatan juga tuh. Jadi Abu Bakar pucat mukanya. Maka itu saya Abu Bakar, Abu Bakar, kenapa kamu pucat? Tidak. Berat meninggalkan Mekah. Enggak. Malah hijrah ke Madinah. Enggak ya Rasul. Khawatir dikejar Quraisy. Orang kata enggak. Enggak. Kenapa kamu pucat? Tangan digigit kalau jengkol. Kenapa kamu ngomong dari tadi? Saya enggak mau nyusahin hati Tuhan ya Rasul. Ya Rasul. Ah, oh, ini nih Diambil sama baginda Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Sus. Diludahin. Sembuh. Ringkah. itu juga. Lidah Rasul. Coba kita yang ngeludahin. Mungkin bengkak urusan. Bukan mungkin sembuh. Ya, bacaan sih sama bobot yang beda itu Bukan zaman sekarang kita mau jadi keramat tempelan melulu nih. Bacaan sih sama, bobot yang beda. Kita manusia berkeringat, Rasul manusia, beliau juga berkeringat. Keringatnya baginda Rasul harum wangi bau minyak kesuri. Zaman belum ada parfum. Keringat kita. Rasain aja masing-masing. Itu sisi pertama kenapa beliau dijadikan model. Ini nanti baru pengantar menuju rahmatan dan alamin. Alasan kedua, kenapa beliau jadi contoh? Karena beliau sosok yang multi dimensi Sesuatu itu bisa dijadikan contoh kalau dia multi. Saya ini guru Pak, Rasul ngajar Pak. Saya ini jenderal Pak, Rasul mimpin tentara di medan perang. Saya ini pengusaha Pak, Rasul dagang bung. Saya ini mubalik, Rasul dakwah Pak. Jadi kepala rumah tangga, Rasul punya anak istri. Dan di dalam keseluruhannya beliau uswatun. Bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh Nabi Isa? Tidak ada, Mas. Kenapa? Nabi Isa belum sempat kawin. Nabi Isa belum sempat kawin. Ada pengikut Nabi Isa menyangka tidak kawin ajaran Nabi Isa. Ikut lagi nggak kawin. Kubajir. Bro, oh, Pak, saya kalau kiai nggak boleh kawin, saya sudah berhenti jadi kiai, Pak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan Imam Busairi malah mengabarkan begini. Ka'annahu ya wa huwa fardun fi jalalati fi asfarin hina talqahu wa fi hasan yang dahsyat. Kehebatan Rasulullah itu sepertinya sama di manapun beliau baik di tengah tentara atau kesendirian. Jadi beda yang gampang nih, ada bahasa kita nih bahasa banjir Oh, orang banyak hebat, tapi yang orang hebat banyak, tapi yang hebat di mana-mana langka. Rasulullah ini lagi duduk hebat, lagi tidur hebat, lagi jalan hebat, di masjid hebat, di medan perang hebat, di depan anak-anak hebat, di mata musuhnya hebat, di depan teman-temannya hebat, di depan istrinya hebat. Ya susah nyari orang begini. Kita hebatnya di tempat, di kantor hebat, di kantor orang domain. di kantor, pulang ke rumah dikeplak sama budinya dia aja belum Ini, ini di depan istrinya dia nggak hebat, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nah beliau ini diutus rahmatan lil lil alamin sebagai rahmat bagi semesta alam. Ini kan akhlak itu kan ada tiga bagian. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada makhluk Allah di luar manusia, alam semesta. Ini untuk, untuk lebih memberikan gambaran tentang rahmatan lil alami akhlak kepada sesama, ya, akhlak manusia kepada Allah. Ini yang pertama, tugas Nabi. Bu, bu, memperbaiki akhlak kepada Allah. Sebelum beliau datang, manusia nggak punya akhlak kepada Allah. Pohon disembah, gunung disembah. Ini ya, bu. Sekarang juga nih zaman kita akhlak kepada Allah sering lentur dan luntur. Lentur dan luntur akhlak kepada Allah mulai goyah. Apalagi sekarang ini istilahnya abad entertain. Kiai sama dukun tipis bedanya sekarang. Eh benar-benar. Benar-benar. Oh, akhlak kepada Allah mulai bergeser. Ketika miskin kita hamba Allah, setelah kaya kita pindah jadi hamba harta. Jadi ya, hamba Allah itu kalau keluar dari pengakuan Allah itu mahal. Tapi kalau keluar dari mulut kita itu murah. Kenapa murah? Ngaku. Orang ngaku boleh-boleh saja kok. Saya hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Apa Allah mengakui saya sebagai hambanya? Itu yang saya belum tahu. Bro, <laughs> ibu kenal sama Presiden SBY. Presiden SBY kenal sama ibu. Ngaku loh. Ngaku. Orang ngaku. Orang ngaku sih boleh-boleh saja, cuma diakui apa tidak itu soal lain. Bapak, Ibu, dan segenap pemirsa Sibuan di seluruh tanah air, mohon maaf Pak Wali Kota Depok, ada kalingan dari ini. <laughs> Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya bersyukur lahir di Indonesia. Saya bangga jadi anak Indonesia Mengajak Islam rahmatan lil alamin dengan tetap menjaga keindonesiaan kita. Bukan karena saya ditakar untuk itu, bukan. Pertama karena perjalanan dakwah saya ke seluruh pelosok Nusantara, saya saksikan wajah Indonesia dari desa ke desa yang kedua Allah kasih kesempatan saya melihat berbagai negeri lain di dunia ini. Makin banyak negeri saya lihat, saya kok makin bersyukur. Lahir di Indonesia, jadi anak Indonesia. Bu, bu, ya sedikit wawasan kebangsaan dulu deh sebelum menuju rahmat. Indonesia kita ini besar, besarnya 17 ribu pulau itu belum termasuk pulau gadung dan pulau kebang Tambah dua kalau itu masuk. Masya Allah. Untaya di Zamrud Katolik Siwa Hijau Ranau Subur Makmur Gemah Ripah Loh Jenawi Toto Tentrem Kertora Harjo Besar Buminya subur di atas perut bumi Indonesia segala tanaman hidup. Di bawah perut buminya ada gas. Ya Bu? Ada minyak. Ada lumpur. <laughs> ada batu bara. Lautnya kaya, hutannya kaya. Oh, oh, ini titipan Allah kepada kita, orang Indonesia, rakyat Indonesia kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara. Itu sudah betul. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanah pasal 33. Itulah sebabnya kita perlu membangun kebersamaan. Bu, kita ini sudah diajarkan oleh masjid bagaimana menata masyarakat yang baik, memelihara kemajemukan. Coba, coba masyarakat masjid. Pertama, siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Benar itu? Dan ini masyarakat yang mau kita bangun. Jangan ada warga negara kelas satu di Republik ini. Lurah masuk masjid, buka sepatu lah. Camat masuk masjid, buka sepatu. Itu pasti yang ngomong deh. Kan mak-mak. Itu yang penting. Coba dibuka. Kalau sudah masuk ke masjid, sholat berjamaah, tidak pernah kita usul dari mana orang datang. Yang penting kemana dia menghadap. Inilah komitmen ke Indonesia Semua masyarakat masjid. Oh, lo dari mana? Dari Judo, Bang. Dari Mulon. Lo dari mana? Dari Wetan. Dari Mulon. Lo dari mana? Dari Sulon. Dari Mulon juga. Oh, kita ini bineka, tapi tunggal, kita ini beragam, tapi oleh Islam, Islam memperkuat semangat nasionalisme ketika Rasul mengajarkan hubbul waton minal cinta tanah air bagian dari iman. Ya, tanah air kita bukan Arab Saudi, bukan Palestina, bukan Aljazair. Tanah air kita Indonesia mencintai Indonesia bagian daripada iman. Oh, saya belum pernah melihat suatu agama mengajarkan begitu luhur cinta tanah air bagian daripada iman. Bagaimana agama mendorong kentalnya, mengentalnya semangat nasionalisme. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu Islam harus kita terjemahkan dalam skala yang rahmatan lil mulai sesama makhluk manusia baik kepada makhluk Allah di luar manusia sekarang ini kan alam kurang ramah dengan kita karena kita juga tidak ramah kepada alam bu yang gampang deh nih luar ya pakai bahasa jujur bu bu satu hari kampung saya kebanjiran air masuk ke rumah dari bu ini masih zaman ada engkong saya engkong tahu engkong kakek saya teriak, kong, banjir kong. Datang kong saya, biarin, bukan salah air. Tapi, salah lo. Salah kita bagaimana kong? Lo tempat air lo tempatin. Yang punya batang kan kagak kasih. Tempat gua di situ kenapa ada lo? Betul. Engkong saya nggak makan bangku sekolahan. Tapi wise berpikir pada tatanan keseimbangan. Air kan bukan musuh, air kan teman, teman kan kudu punya tempat. Nah kalau tempatnya kagak punya apa dia nggak layak masuk ke rumah kita? Eh, air kasih tempat. <laughs> Bapak Ibu dan pemirsa Tuhan yang saya hormati. Watak pokok dari Islam adalah rahmatan lil rahmat bagi alam semesta jagat raya. Tetapi di dalam menebarkan rahmatan lil alamin, Islam juga punya kaidah-kaidah untuk memelihara, menjaga, mengamankan nilai-nilai yang dimilikinya. Karena itu Al-Quran mengajarkan wajazau sayyiatin sayyiatun misluha Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ini kalau perlu menggunakan kekerasan, kalau perlu balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, jangan melebihi batas. Tetapi siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai itu lebih disukai Allah dan itulah yang akan beroleh pahala. Jadi Coba lihat konsep perdamaian dalam Islam. Dipersilahkan manusia jadi manusia. Tapi diberi peluang jadi malaikat. Jadi yang luar biasa. Kalau kamu nggak salah ditempelin tempelin lagi dia. Sekeras dia menempelin kamu. Itu manusiawi. Tapi kalau mau jadi malaikat, paman apa wa aslaha. Siapa yang mau beri maaf dan mencari jalan damai, itu yang terbaik. Dan itu yang beroleh pahala. Bu, nggak salah eh orang mentaleng kita kita tempeleng lagi sekarang dia tempeleng kita itu manusia namanya tapi kalau mau jadi malaikat maafin oh. kalau ibu berbuat baik sama orang baik kan seri aja itu mah emang kudunya begitu eh <laughs> emang kudunya begitu nah maka Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai muslim kita punya keyakinan Islam adalah agama yang benar. Tapi keyakinan itu bukan ciri bagi kita untuk menghina orang lain agama. Itu bukan peluang bagi kita melecehkan orang lain. Ketegasan di sini, ketegasan kita berkeyakinan Islam agama yang benar. Tidak serta merta lalu kita melecehkan yang lain. Menganggap yang lain tidak dan kasih mati dan menghujat yang lain karena kita sendiri pun kalau agama kita dihujat orang, jengkel nggak? Jengkel nggak? Sama dong. Ya, yang kita nggak suka terjadi pada diri kita, orang lain gitu juga. Makanya jangan merasa pinter, tapi harus pinter merasa. <laughs> Eh, jangan merasa pinter, tapi harus pinter merasa. Kalau merasa pinter jadi sombong. Tapi kalau pintar merasa jadi bijak, ya saya digituin orang enak nggak? Nggak enak. Orang lain kan gitu juga. Oh. Oh. Jadi saya kira itu. Ya. Dibiarkan, manusia jadi manusia. Balas buat kejahatan dengan kejahatan yang setimpal. Itu manusiawi. Tapi kalau mau jadi malaikat, paman apa wa aslahah? Siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai itu yang terbaik. Dengan kata lain, musuh sih jangan dicari, tapi kalau ketemu sih jangan lari. Ya. Bapak Ibu, ini kesibuan, Tuhan menarik sekali. Yang pertama, jujurlah. Jujurlah itu kalau bahasa seniman, jangan ada dusta di antara kita. Selama ini urusan jadi gubernur ini karena kita pandai bermain luas di atas air, menggunting dalam lipatan, manis kalau berhadapan, balik belakang lain bicara. Mulutnya cerita tentang jihad terhadap korupsi, tapi di belakang melindungi koruptor. Itu kan ada dusta di antara kita. Sederhana, bukan Gus jujur. Dan kejujuran itu dimulai dari diri sendiri. Rasul mengajarkan ana awal wajibin ala ma amartukum bih. Apapun yang aku perintahkan kepadamu, aku pelaksana pertamanya. Maka perintahnya berwibawa, ajarannya diikuti orang karena beliau menggunakan prinsip ini. Lidahnya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya. Orang ikut tidak ragu-ragu. Tidak ada yang disembunyikan oleh baginda Rasul. Beliau bukan tokoh yang siawai membangun pencitraan. Tidak. Beliau tokoh yang jujurlah apa adanya. Itu yang saya katakan tadi desakralisasi lembaga kepresidenan. Presiden bisa dijangkau siapa saja. Desakralisasi istana negara, istana bisa dimasuki oleh rakyat yang bagaimanapun saja. Ya bu, bu, jujurlah. Oke, yang kedua adil, bersikap adil, terutama kepada diri sendiri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, rakyat merasa selama ini keadilan itu mahal. Bahkan keadilan sering seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Asal kita ini yang kecil-kecil salah, hukum cepat benar prosesnya. Ini tuh yang gede, salah orang pada diem belaga bego. Itu yang bikin kita capek. Menolong semangka, buah randu, apa lagi? Ya lo hitungin aja deh. Itu sebuah potret betapa keadilan itu masih mahal di negeri ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dari yang ketiga tadi, anak hukum. Jangan menegakkan hukum dengan cara yang melanggar hukum Jangan menegakkan demokrasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan kaedah-kaedah demokrasi. Min wasail hukmul maqasid. Nggak boleh nyolong sarung walaupun niatnya buat sholat. Apa karena diniatkan buat sholat, curi sarung lalu jadi halal? Ya tidak, walaupun sholatnya sah, tapi curinya tetap dosa. Karena suci tidak pernah mempersoalkan sarungnya dari mana lil wasail hukmul maqasid tujuan dan cara hukumnya sama tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik ya kita berharap mudah-mudahan 100 hari ini kan masa pemerintahan pemerintah kan sudah banyak yang bisa dikerjakan ya ya kita ya tahu kan mobil menteri udah bagus alhamdulillah perumahan DPR renovasi 300 miliar. Alhamdulillah akan segera dibeli pesawat kepresidenan. Persekotnya 200 miliar. Alhamdulillah itu kan tanda kemakmuran. Soal buat siapa? Wallahu a'lam. Bapak Ibu hadirin saya mulai dulu dengan masalah pemimpin Buat kita yang suka ngaji itu udah ngajarin sebenarnya ya Kalau cari imam tuh cara pertamanya a'lamuhum Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Ini jadi imam Yang paling alim Dan yang paling tua Paling alim Artinya apa dalam konteks berbangsa yang paling tahu urusan lalu bisa cari jalan keluarnya. Kalau ada dua orang alimnya sama, yang mana yang sini? Afsohohom, yang lebih fasih lidahnya. Yang satu alim telo, yang satu alim nggak telo, yang nggak telo jadi imam. Ya nggak sah orang fasih bermakmum kepada imam telo. Pak ini imam telo, makmum telo semua. Nah, namanya kampung telok, Yerin. Ya, pak Pak? Yang fasih itu dalam konteks berbangsa itu apa? Yang nyambung sama rakyatnya. Enak kalau punya imam nyambung sama makmum. Ikutnya ikhlas gitu. Rukuknya enak, sujudnya enak. Kenapa? Imam tahu benar keadaan makmum. Fasih. Fasih itu nyambung. Bu, oh. Makanya Rasul ajarkan Iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan sholatmu. Jangan terlalu panjang kalau jadi imam. Kenapa? Makmum gak sama kekuatannya. Ini makmum gak sama kekuatannya. Ada makmum yang tua rentak, dia juga gemeter. Ada makmum yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya sakit. Ada makmum yang udah janji abis sholat mau terima duit. Bayangin kalau imam kelamaan. Ini nggak apa tidak bisa tahu keadaan makmumnya. Bu, bu, tahu persis keadaan rakyatnya. Jangan udah sholat isya berjamaah rakaat pertama selesai fatihah ya sudah Ini imam nggak aspiratif makmum ikut si ikut tapi ngancem paling sekali ini gua sholat di sini biasa ya, tidak kan balik lagi Imam kalau begitu sekali doang di sini tuh kalau fasihnya sama, yang mana yang diansol yang dipilih? asarohum sunan, senioritas. Kalau lahirnya bareng, awaluhum hijratan. Ini dalam konteks yang lebih nasionalis yang lebih Indonesia. Awaluhum hijrahkan yang lebih dulu tinggal di situ. Ini kan dalam konteks pemahaman yang lebih berjiwa nasionalis. Yang zahir batinnya Indonesia. Bukan cuma orang Indonesia tapi ngagumi negeri lain awaluhum hijrahkan yang lebih nasionalis. Eh, Ya kalau saya kan sederhana, jangankan yang makro, yang mikro aja. Kita mau bersaing dagang sama Cina, urusan kecil-kecilan aja kita udah kalah kok. Makanan ringan tuh pizza, hamburger, McDonald, Kentucky udah nyampe ke latar rumah kita. Ya, ongol-ongol. Wah. -ongol. Oh. Janganlah bicara nasionalisme yang makro membumbung, yang mikro-mikro anak kita sendiri sudah lentur dan luntur. Jadi memang konteksnya cari pemimpin itu yang lebih nasionalis, hukum hijrahkan, yang lebih dulu tinggal di situ, dia lebih paham lingkungan. Eh. Bapak Ibu dan pemirsa tujuan di seluruh tanah air yang saya cintai dari perbincangan kita hari ini pertama bahwa kita mempunyai misi yang penting dalam hidup ini untuk mewujudkan Islam dalam wajah yang rahmatan lil alamin sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri, mengembangkan akhlak yang baik, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada makhluk Allah yang lain di luar manusia akhlak kepada hutan, kepada pohon, akhlak kepada binatang, akhlak kepada air, akhlak kepada gunung, dan seterusnya. Sebagai bagian dari pengembangan sikap rahmatan lil alamin. Akhirnya kita mohon pertolongan Allah Mudah-mudahan bangsa ini diberi jalan keluar dari berbagai kesulitan, diberikan pemimpin yang adil, yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan sayang kepada kita semua. Ini jumpa kita hari ini, insya Allah kesempatan kita jumpa lagi. Mari sama-sama kita memanjatkan istighfar karena istighfar pun bagian dari upaya yang Allah janjikan dalam Al-Quran wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun Allah tidak akan menurunkan bencana sepanjang di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Astagfirullah Rabbal Baraya Astagfirullah Minal Khataya Astagfirullah Rabbal kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Semangat berbangsa adalah hal yang utama dalam kehidupan berbangsa. Semoga kita senantiasa bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini agar bangsa Indonesia benar-benar menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang kokoh. Terlepas dari itu semua, untuk kita umat Islam mari kembali lagi mengkaji dan juga mengkaji agama Islam agar Islam benar-benar menjadi rahmatan dan alamin membawa kedamaian bagi seluruh alam semesta. Saya dari balik untuk diri dan hadapan Anda dan terima kasih kami ucapkan pada keluarga besar almarhum Kiai Abdul Rahman Wahid Terima kasih kepada Bapak Masjar Farid Nasudi dan juga terima kasih Bapak Lukman Hasim kepada terima kasih kepada Bapak Nur Mahmud Ismail. Terima kasih kepada pemirsa. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Minggu depan kami akan disiarkan langsung dari uh, rutan Pondok Bambu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.